Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Eyang pernah melihat saya sewaktu bayi Oh, alangkah lucunya bahwa saya pernah menjadi bayi Tentu semua orang pernah menjadi bayi Tapi untuk Mulan baru sekarang menyadari hal ini. Ah, Lucukah saya waktu masih bayi, Eyang? <laughs> Lucu sekali. Kulitmu lembut kemerah-merahan, tangismu pun keras. <laughs> Apakah itu tandanya anak bandel, Eyang? Oh, tidak juga, cucuku. Dan tanda kebiruan di bahu kanan bulan ini sudah ada? Bahkan lebih biru lagi. Kalau begitu, Ulan takkan malu lagi mempunyai tanda ini, Eyang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Sukiar, Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. Pada bagian yang kedelapan ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, Margaret sebagai Intan Pandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti pertemuan Eyang Kaliman dengan Anting Wulan dengan permintaan Eyang agar Anting Wulan mau menemani sekaligus memberikan latihan-latihan dasar ilmu silat. Mari kita ikuti kelanjutannya. Ah, baik, Eyang. Baik. Nanti Wulan juga mau belajar sama Eyang. Dengan satu syarat. Apa, Eyang? Singkapkan bajumu pada bahu sebelah kanan. Ah, Kenapa, Mulan? Mengapa Eyang minta yang bukan-bukan? Cucuku, jangan salah paham. Sedikit pun tak terpetik suatu niat buruk Eyang. Tidak. Mengapa, cucu? Pokoknya tidak. Kalau perlu, tidak usah belajar sama Eyang juga tidak mengapa. Eh, kok kau begitu aneh, Wulan? Eyang yang aneh. Apa salahnya, Wulan? Apa salahnya? Hm. Apa perlunya? Oh, hmm. <laughs> Eyang eh, mengerti sekarang. Hmm. Bulan cucuku Cak Ayu, kau malu terhadap sesuatu secara kelewatan. Eyang eh, yang kelewatan, minta yang bukan-bukan dari seorang gadis. Hmm, benar-benar kelewatan. <laughs> Banyak orang salah tanggap menganggap suatu kurnia sebagai musibah yang perlu disesali. Tak usah nyindir-nyindir. Katakan saja terus terang. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, Semakin jelas garisnya, semakin jelas titik terangnya. Hmm. Yang ini bicara apa? Ya, ya, ya, ya, ya. Watakmu benar-benar persis ibumu. Ibuku. Eyang? Ya, Bulan. Apa... Ah, apa yang Eyang katakan tadi? Watakmu benar-benar persis ibumu. Ibuku? Eyang? Uh, Ibu Wulan maksud Eyang? Eyang kenal sama Ibu Wulan. Oh, sekarang di mana Ibu Wulan, Eyang? Di mana, Eyang? Ibu Wulan di mana? Wulan, mempunyai ibu. Tiba-tiba anting bulan dihadapkan pada suatu hal sangat luar biasa. Ia ternyata mempunyai seorang ibu, dan Eyang Kaliman ini kenal dengan ibunya. Dan barangkali masih ada kesempatan untuk berjumpa dengan ibunya. Ah, seperti apa ibunya? Seperti apa rasanya mempunyai seorang ibu? Semua pertanyaan ini tiba-tiba bertalu-talu berdentang di hatinya. Anting bulan yang selama ini belum pernah mengenal kasih sayang seorang ibu. Eyang Kaliman dengan bijak membiarkan anting bulan melampiaskan gelora emosinya yang bagai meledak-ledak. Dan setelah reda... Ah, Eyang, Eyang, ceritakan segala sesuatu mengenai Ibu Wulan. Ceritakanlah, Eyang. Bahkan seandainya Ibu Wulan telah tiada sekalipun. Jadi benar, cucuku, bahwa bahu sebelah kananmu bertanda khusus? Benar, Eyang. Dan hal itu selama ini merupakan hal yang memalukan. Ada satu bagian di mana warna kulit agak kebiru-biruan. Kok, kok yang tahu? Nah, Itulah ciri khusus garis keturunanmu ke atas. Khusus bagian wanita, ibumu, nenekmu. Uh, ciri khusus seperti ini, Eyang? Ah, ya, persis. Alangkah indahnya tanda itu. Alangkah indahnya? Ya, alangkah indahnya. Karena tanda itulah yang kulihat pada ibumu, pada nenekmu, dan padaku waktu masih bayi. Uh, Eyang, Eyang melihat saya waktu masih bayi? Ya, cucu. Tabir rahasia kini sedikit demi sedikit telah tersingkap. Anting Bulan yang selama ini telah melupakan bahwa ia pernah mempunyai seorang ibu, kini dengan serta merta kenyataan itu dibuka oleh seorang eyang. Eyang pernah melihat saya sewaktu bayi. Oh, alangkah lucunya bahwa saya pernah menjadi bayi. Tentu semua orang pernah menjadi bayi. Tapi untuk Wulan, baru sekarang menyadari hal ini. Lucu ah, lucukah saya waktu masih bayi, Eyang? <laughs> Lucu sekali. Kulitmu lembut kemerah-merahan, tangismu pun keras. <laughs> Apakah itu tandanya anak bandel, Eyang? Oh, tidak juga, cucuku. Dan tanda kebiruan di bahu kanan Wulan ini sudah ada? Bahkan lebih biru lagi. Kalau begitu, Wulan takkan malu lagi mempunyai tanda ini, Eyang. Malah bangga karena ibu juga memilikinya. Ibu. Kalau kau ingin lihat ibumu. Di mana, Eyang? Di mana? Di dalam dirimu sendiri. Gerak-gerikmu, cara kau bicara, cara kau tertawa, cara kau cemberut. Persis sama seperti ibu. Persis sama seperti ibu. Itulah sebabnya begitu lihat kau, Eyang gunakan segala cara untuk memancingmu. Sengaja Eyang panas-panasi kau untuk memastikan jati dirimu. Ah, Eyang nakal. Ah, Eyang, Siapa nama ibuku? Di mana dia sekarang? Apakah Eyang ayah ibu? Ah, cucu. Begitu banyak rahasia yang selama ini terpendam. Yang ku pasti ingin mengoreknya. Tapi sebaiknya kita segera ke Cipunagara. Masih banyak waktu. Tapi sebaliknya juga masih banyak pekerjaan. Ayolah, Wulan. Eyang, Eyang jangan menghilang. Berlarilah menyusuri jalan setapak di sebelah kirimu. Terus ke selatan. Eyang selalu bersamamu, cucu. Eyang curang. Nanti Eyang harus mengajari Wulan menghilang. Sementara itu, sudah cukup lama kita tinggalkan Intan Pandini dengan Dewi Pandini atau Dewi Campi. Apa yang terjadi dengan kedua Pandini ini? Mari kita lihat ke sana. luar biasa enaknya ya, Nek? Namanya bukan jambu nenek. Enak saja memberi nama jambu nenek. Duh, begitu saja nenek marah. Maksud Intan, jambu kepunyaan nenek, kok begitu luar biasa? Hmm, ini ada riwayatnya Intan. Hmm? Hmm, dulu jambu ini sama sekali tidak manis, malah masam. Kok bisa berubah jadi begini enaknya? dan manis, Nek. Hmm, nenek ajak omong ini pohon. Hmm? Nenek bicara dengan pohon. Tidak salah, Nek. Intan, ini sangat penting kau camkan. Kalau kelak kau ingin jadi ahli pengobatan juga seperti aku. Tentu saja ingin sekali, Nek. Kau harus bisa bicara dengan tetumbuhan. <laughs> bicara dengan tetumbuhan? Bisa, Nek. Hai, pohon jambu kabar? Baik-baik saja? Ya, Intan juga baik-baik saja. Eh, ngomong-ngomong, boleh minta jambunya nggak? <laughs> Begitu, Nek. Anak bandel. Kau tidak bicara dengan pohon. Kau hanya ngeledek pohon. Oh, habis bagaimana, Nek? Kau harus mempunyai perhatian yang tulus. Kau harus memperhatikannya secara pribadi memperhatikan sebuah pohon jambu secara pribadi. Tak salah, Nenek. Ah, susah menjelaskan, tapi ah, cobalah Intan. Cobalah kau akan mengerti. Berlatihlah dengan pohon jambu ini. Perhatikan, eluslah kalau perlu. Hadapilah seakan-akan kau menghadapi seorang kawan. Hmm, tunggu, Nek. Hmm, saya coba. Terus, Nek? Sudah dapat. <laughs> iya, <laughs> saya sudah rasakan, Nek. Saya mengerti sekarang. Kau cepat belajar, Intan. <laughs> Terima kasih. Nah, dulunya buah pohon jambu ini masam sekali. Pohonnya pun tidak terlalu terawat. Lalu setiap pagi, setiap ketemu, nenek selalu tepuk pohon ini dan berkata, eh Pohon, Kenapa buahmu begitu asam, keras, dan terlalu banyak biji? Terus, apa jawab pohon ini, Nek? Jawab pohon ini? Ah, enak saja. Tentu saja sebagai pohon, dia tidak bisa bicara sebagaimana kita bicara. Maksud Intan, reaksi apa yang nenek rasakan? Ya, mula-mula nenek tidak merasakan. Tapi kemudian... Kemudian apa, Nek? Nenek rasakan semacam kesedihan dari pohon ini. Oh ya? Badannya yang kurus, daun-daunnya pun tipis, suram. Lihat bagaimana keadaannya sekarang. Oh, daun-daunnya hijau, subur, warnanya cerah. Dulu serba kurus, pucat, hmm. bagai anak tiri yang terlantar. Dia hidup di atas tanah yang keras, tidak pernah digemburkan disiram atau dipupuk. Berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain ya, Nek? Iya. Nah, sejak itulah Nenek adakan perubahan-perubahan. Nenek rawat ini pohon dengan penuh perhatian, sebagaimana dengan pohon-pohon yang lain. Malah, ibarat pohon yang sedang sakit, Nenek beri perhatian lebih. Nenek sering ajak bicara-bicara, Nenek besarkan hatinya, dan memang Nenek rasakan perubahan demi perubahan pada pohon ini. Pohon ini makin segar, buahnya semakin besar dan bagus, bahkan rasanya pun juga jauh berubah. Aneh ya, Nek? Tapi Intan bisa mengerti? Ya, syukurlah kalau begitu. Kau bisa mewarisi ilmu nenek nanti. Oh, jangan nanti, Nek. Mulai sekarang saja. <laughs> sekarang pun kau sudah mulai belajar, Intan. Belajar dasar? Tak sayang, maka tak kenal. Apapun namanya, tapi kau benar, Intan. Inilah dasar dari segala ilmu. Tak kenal, maka tak sayang. Atau seperti kau bilang barusan, tak sayang maka tak kenal. Dan sekarang, mari sedikit berlatih, Intan. Hah? berlatih? Ini sedang berlatih, Nek. Panjat pohon dan makan jambu. Bagus. Mari kita teruskan latihan ini dengan... Dengan apa, Nek? Uh, Intan, kau lihatlah ke bawah. Uh, baik. Lalu? Berapa tingginya kira-kira dari atas sini ke bawah sana? Hmm, kira-kira tiga atau empat kali tinggi Intan, Nek. Kenapa? Kau loncatlah ke bawah sana. Aku loncat nenek bilang? Nenek bilang, Intan. Kau, Intan Pandini, loncatlah dari atas pohon jambu ini ke bawah sana. Ah, nenek ngawur. Nenek ngawur, ah. <laughs> Kenapa kau, Pandini? Yang benar saja. Masa Intan disuruh loncat ke bawah sana? Idih, nenek ngawur. Kau ngeri? ah? Hmm, ngeri sih tidak. Mau takut. Wah, kalau loncat dari atas pohon jambu saja ngeri. Bagaimana nanti kalau kau mesti loncat dari pohon kelapa? Atau loncat ke dalam jurang? Suruh minum racun saja sekalian, Nek. <laughs> takut, takut saja, Intan. Tidak usah ngomel. Habis, Nenek nyuruhnya gitu. Kalau kau ingin lebih dari orang biasa, kau pun harus melakukan lebih dari yang biasa-biasa saja. Ini sudah hukum alam, Intan. Tidak harus loncat dari puncak pohon kelapa itu, Nek. <laughs> Kau lucu, Intan. Nenek ingin tanya satu hal saja. Kau ingin menjadi pendekar silat tidak? Iya, ingin. Kalau begitu, ikuti apapun perintah nenek. Tanpa banyak tanya, apalagi ngomel. Mengerti? Nah, coba lihat nenek kasih contoh ya. Hup! Begitu gampang kan? Untuk nenek yang sudah ahli. Sekarang giliranmu Intan. Lakukan persis seperti nenek tadi. Kau berdiri di atas dahanmu itu. Ih, ngeri, ngeri. Cepat, loncat. Ayo Intan. ah, mulai dengan latihan yang lain saja, Nek. Latihan apa kek selain latihan bunuh diri begini? Ya ampun. Loncat segitu saja dibilang latihan bunuh diri. Habis ngeri. Kan saya anak perempuan, Nek. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Di bawah nenek nanti yang akan terima kau. Benar? Cepat. Di bawah nenek terima badan Intan loh. Awas kalau tidak. Sekarang Intan siap-siap. hitung sampai tiga. Pada hitungan ketiga, baru Intan loncat. Siap, Nek? Siap. Satu. Dua. Tunggu, tunggu, tunggu. Matamu jangan meram begitu, Intan. Buka. Kau harus tahu apa yang kau lakukan dan apa yang ada di hadapanmu. Tiga. Hup. Hari demi hari, kedua pandini itu berlatih. Sedikit bertengkar, bergurau, bekerja sama, berlatih lagi. Ya, keduanya menjadi pasangan yang akrab sekali. Benar-benar bagai nenek dengan cucunya. Mereka saling mengisi, saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan sedikit demi sedikit, Intan pun belajar ilmu pengobatan pada Dewi Pandini yang dijuluki Dewi Jampi itu. Bagi Intan Pandini, belajar pengobatan jauh lebih cepat daripada belajar ilmu silat. Sebagaimana tingkatan ilmu pengobatan Dewi Pandini pun jauh lebih hebat daripada ilmu silatnya. Dalam bekerja meramu obat pun mempunyai dasar yang sama. Hadapilah setiap daun, akar, biji, atau apapun yang kau kerjakan dengan penuh kesungguhan dan perasaan. Hmm, sudah cukup lembut, Nek. Sebentar lagi. Hubungkan perasaanmu, pikiranmu dengan obat yang sedang kau ramu. Nyatakan kepada mereka betapa pentingnya mereka bagi penyembuhan atau pengobatan seseorang, bahkan mungkin bagi nyawa seseorang. Hmm, seperti yang nenek lakukan waktu mengobati urat-urat leherku yang putus-putus itu? Iya. Hebatnya ilmu pengobatan bisa menyambung nyawa yang hampir putus. Meski ilmu yang nenek miliki masih jauh dari sempurna. Nenek bergelar Dewi Jampi tentunya bukan sembarangan. Jangan pernah merasa dirimu tinggi, cucuku. Hmm, nanti jadi sombong ya, Nek? Iya. Uh, sudah cukup lembut, Intan. Sekarang Masukkan bubuk obat yang barusan kau gerus ke dalam tempat khusus itu. Ingat, tiap jenis obat mempunyai tempat tersendiri. Baik, Nek. Hei, eh, ada apa, Nek? Tanganmu. Kenapa tanganku, Nek? Mari, sini. Nenek periksa kedua telapak tanganmu itu. Ini, Nek. Ada apa sih? Hmm... hmm. Ah, tidak, tidak. Uh. Tidak, hal ini tidak boleh terjadi. Ah, tidak boleh terjadi apa, Nek? Apa yang akan terjadi dengan tangan Intan? Tidak, tidak. Nenek Dewi Jampi tidak akan pernah membiarkannya terjadi padamu. Loh, Ceng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Bunda boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol sirup, produksi Kalbi Farma. Apakah yang akan terjadi pada tangan Intan Pandini hingga Dewi Jambi itu kelihatannya begitu cemas? Apa pula yang akan terjadi dengan Anting Wulan dan Neng? Nah, para pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokot Obat Lu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.